Allah Al-Hadiyata Asyarah Mudarratul Uquf Ala Al-Qabri Liadli Amal Salih Amalin Salih Mudarat Bahaya Apa Uquf? Tirakat Tirakat Apa Semualah Apa tirakat Apa semedi Niktikaf di kuburan untuk beramal saleh. Apa bahayanya? Itu mengantarkan dia kepada penyembahan terhadap bernam kuburan tersebut. Membawa, menggiring. Kan nah, amal saleh kan banyak. Mungkin ya baca Quran. Apalagi salawat, zikir, berdoa, yang pertama berdoanya kepada Allah. Mendoakan yang di kuburan orang tuanya. Tapi itu akan terbawa lama-lama. Tidak sekarang, berikutnya. Atau mungkin nanti anak cucunya melihat, oh bapak juga anu doa di situ. Nggak tahu kalau bapaknya doanya kepada Allah, akhirnya entah keturunan yang keberapa, minta kepada si penghuni kubur. Walatanya ta'asyarah. Yang ke-12 ma'rifatun nahi anit tamatil wal hikmah fi izalatiha. Nah, tamatil patung ya, apa boneka untuk laki-laki atau perempuan atau binatang. Nah, hikmah fi izalatiha karena membawa ya karena nilai nama berbentuk itu kan membuat lebih cenderung gitu lebih lebih mudah terpengaruh terpengaruh apakah itu gambar dua dimensi tiga dimensi ataupun patung nah, itu membuat nah membawa sehingga tadinya sekedar ingat akhirnya akan terjadi pada umat Nabi Nuh. Nah, Nah ini yang dikatakan mereka orang-orang sekarang itu kan kenapa dilarang gambar? Itu gambar itu dilarang karena dulu itu nah para sahabat itu kaum muslim itu masih baru baru-baru keluar dari ke kekafiran masih nah, belum lama meninggalkan syirikan. Jadi dikhawatirkan oleh Rasulullah terjerumus lagi. Subhanallah. Nah, nah kalau Rasul para sahabat yang seperti itu di hadapan Rasulullah SAW dikhawatirkan oleh Rasulullah? Apa kita tidak dikhawatirkan oleh Rasulullah? Apa yang menjamin kita? Kebaikan apa yang membuat kita bisa tersadarkan? Nah, sesuatu yang membuat yang kita sadar ini salah. Nah, mereka para sahabat di hadapan Rasulullah SAW. Keras Rasulullah mengingatkan seperti itu. Bahkan bukan hanya kepada orang lain, kepada keluarganya. Berubah wajah Rasulullah ketika melihat tirai bergambar. Nah, ini kepada mereka para sahabat keras enough. Ya, apa lebih-lebih kepada kita, lebih-lebih kepada kepada kita. Nah, enggak ada jaminan, mereka dijamin oleh Allah. Allah sudah menyatakan, wa kullan wa'adallahu husna. Apa hal husna di sini? Jannah. Nah, mereka yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjerumus dalam kesyirikan yang kata sehingga dilarang mereka membuat patung, buat gambar. Sudah jaminan oleh Allah surga. Nah, kamu apa? Kita apa? Nah, jaminan kita benar. Tapi kadang-kadang sebagian kita dikalahkan oleh anaknya butuh mainan, dikasih orang boneka, apa susah Nah. Ya. Masallallahu salamah. Nah. Yang ke-13 ma'rifatunya wa misyani sya'ni al qissah mengenal besarnya kedudukan kisah-kisah ini. Kisah apa? Kisah Nabi Nuh itu. Ya, umatnya Nabi Nuh itu yang mereka itu melampaui batas terhadap orang-orang soalnya Wa syiddatil haja ilaiha. Pentingnya kita kita butuhnya kita kepada kisah seperti ini. Ma'al ghaflati anha. Nah, padahal ada semacam kelalaian. Nah, ini ghaflah di sini bukan kita lupa, enggak. Ingat, ghaflah itu kita tarku syai'an dan kita sengaja meninggalkan atau pura-pura enggak, enggak, enggak tahu. Apalagi mereka kalau misalnya yang, di, yang terbiasa apa namanya menyembah kuburan mengagungkan orang-orang yang di kuburan habaib ataupun bukan habaib wali maulana ya nah hmm. wallahu alam Nah. Nah, ini tadi. Ar-rabi'ata asyarah yang ke-14 wahia ajabul ajab. Yang paling aneh lagi, qira'atuhum ai ahlul bidah. Ini kuburiyun. Mereka membaca iyaha, membaca kisah ini dalam tafsir Tabari, dalam tafsir Islam Ibnu Katsir. Mereka baca fi kutubi tafsir wal hadis, mereka baca dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis. Wa ma'rifatuhum bima'nal kalam, mereka mengenal mereka memahami ya ini ungkapan-ungkapan dalam hadis tersebut. Mereka mengerti. Wa kaunullahi hala bainahum wa baina qulubihim. Tapi juga karena yang paling aneh lagi, yang paling ajaib adalah yakni Allah menghalangi antara mereka dan hati mereka. Mereka bisa membaca tapi tidak masuk ke dalam hati mereka. Tidak bisa mereka memahaminya, menangkap nah, bahwa ini diharamkan hatta i'taqadu sampai akhirnya mereka mengira nah bahwa nah anna fi'la qaumin nuh huwa afdalul ibadat bahwa perbuatan kaum Nabi Nuh itu adalah afdalul ibadat apa yang dilakukan oleh mereka meminta kepada patung-patung tersebut wa ataqadu anna ma nahallahu wa rasuluhu anhu fa huwa al-kufru al-mubih lid-dam wal mad dan justru mereka meyakini bahwa yakni mereka meyakini jeleknya apa yang yakni meyakini benarnya apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya padahal itu adalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta mereka. Artinya mereka justru berkeyakinan kepada kesyirikan tersebut padahal itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang menyebabkan harta dan darah mereka jadi halal. Nah, ya tidak mau mengikuti ya, dan tidak mau meninggalkan, tidak mau meninggalkannya. Nah, padahal mereka membaca kitab-kitab tafsir, mereka membaca hadis. Nah, nah mereka menganggap bahwa perbuatan kaum Nabi Nuh itu itulah yang benar. Apalagi sekarang berbuat seperti itu yang dilakukan oleh umat Nabi Nuh kepada patung-patung mereka mengatakan haula isyfa'una indallah atau na mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa itu adalah salah satu bentuk Anda memuliakan dan menghargai orang orang soleh, mencintai wali. Itu tandanya Anda mengakui karomah para aulia. Ya ini yang dimaksud oleh beliau. Nah ini adalah sesuatu yang sangat sangat ajaib di alam ini. Keajaiban dunia yang berapa itu? Nah ada lagi yang lebih ajaib daripada daripada ini. Nah yang terakhir Al-Khamis Al-Asyarah At-Tatrih Bi'annahum lam yuridu illa syafa'at tegas disebutkan bahwa mereka tidak menginginkan apapun kecuali syafaat. Syafaat. Kenapa? Mereka faham. Orang-orang Arab bahkan musyrikin di zaman dahulu faham bahwa benda-benda ini tidak mencipta, tidak menguasai, tidak memiliki dan tidak mengatur alam semesta jagat raya ini. Kenapa? Mereka tahu yang mengatur mencipta semua ini adalah Allah. Lalu kenapa mereka malah menyembah datang kepada berhala-berhala tersebut yang merupakan perwujudan orang soleh atau mereka itu adalah nabi, malaikat supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Kami ini mencari wasilah. Kalau langsung nggak berani kepada Allah, terlalu banyak dosa kami. Jadi lewat para wali lah supaya kami bisa dekat dapatkan syafaat. Ya, sama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Nah.